Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Ismul isyarati <clears throat> Isim mabni yang kedua yang kita bahas di bab ini adalah isim isyarat. Isim isyarat adalah isim mabni yang menunjukkan ala muayyanin. Menunjukkan muayyan menunjukkan benda tertentu atau hal tertentu. Oleh karena itu, isim isyarah termasuk isim apa? Ma'rifah. Karena dia menunjukkan hal tertentu namun hal tertentu ini menjadi tertentu kenapa? Benda tertentu tersebut menjadi tertentu karena apa? Jawabannya bil isyarat ilaih. Sebabkan ditunjuk disebabkan setuju. Isim isyarah kedza untuk mufrad mudakar. Zani untuk musanna mudakar, ulai untuk jamak mudakar dan jamak muannas. Di di ti di dihi tihi untuk mufradah muannasah. Tani untuk musanna, mu'anas guna untuk tempat. <clears throat> Wa idha urida al-isaratu ilal qarib maka jika seorang itu ingin mem, e, berisarat pada benda yang dekat atau berisarat secara umum maka kuddima is, e, e, qaddama ismal isyarati haun maka di depan isim isyarah itu terdapat hak yang disebut dengan hak tanbih. Oleh karena itu maka isim-isim isyarah untuk menunjukkan dekat atau isim isyarah secara umum adalah hada. Aslinya isyarahnya adalah da saja. Hanya adalah harfu tanbih. Tanbih itu artinya memancing perhatian, menarik perhatian agar orang perhatian. Adalah huruf yang di dipakai oleh orang Arab untuk memancing perhatian pendengar. Hadani musana mudakar haulai jamak mudakar ke jamak muannas. Hahuna atau bisa ditulis bersambung hahuna untuk tempat yang dekat. Hadihi aslinya dihi saja tambah ha. Untuk mufradah muannasah hatani untuk musanna muannas. Eh, ada pun jika diinginkan ya, dengan isyarat tersebut adalah isyarat untuk satu hal yang jauh, maka didatangkanlah huruf k atau didatangkan kaf dan lam di akhir isim isyarat. Nah, kaf ini disebut harful khitab. Ya, dan harful khitab ini tidak memiliki kedudukan tertentu dalam i'rab. Sehingga isim isar untuk menunjukkan suatu hal yang jauh. Daka atau dalika. Kalau kita tambahi hakul khitab saja, maka daka. Kalau kita tambahi lam, lamnya apa maknanya? Lam ini adalah huruf lidala lati alal bu'di. Untuk menunjukkan jauh. Ya, jauhnya itu di lamnya. Jauhnya itu dilam. Tilka untuk mufoda muannasa. Maka di sini kita jumpai harful khitab. Kayaknya sudah kita sudah jumpa harful khitab di tiga tempat. Pertama, Pak. Hah? Hah? Harful jar yang Yang pertama di iya iya karena butuh maka celah celhaful khitab itu yang pertama. Yang kedua Hah? Haful yang kedua kita jumpai di mana? Coba dibuka Di mana? Ada hafal kitab? Oh, belum. Damir mutasil. Jar. Hmm? maka yang maknanya sebagai enggak yang yang pernah kita tegaskan kalau itu hafal mana Domir Jarmutasil mana? Sebelah mana? Hmm? Hah? Ada tulisan harful khitab? Hah? Labbaika. Di labbaika. Labbaika pembahasan apa? isim-isim yang selalu mudhaf labbaika ka di labbaika fil khitab ka di di domir uh, ah, nama uh, nasab uh, munfasil domir uh, nasab munfasil di ka di iyaka iyakum iyakum uh, hafal khitab Kemudian uh, kemudian di, uh, eh, di sini kita jumpai untuk isim isyarah, untuk isim isyarah ka di uh, eh, dalika itu juga adalah harful khitab. Kemudian dalika watanika untuk musanna. Wa huma qalilan istimal dan dua kata ini jarang-jarang digunakan. Ulaika jamak mudzakkar muannas Al jamak mudakar ke jamak muannas hunaka atau hunalika untuk tempat yang jauh. Isim isyarat dan isim mabni kecuali hadani dan hatani. Hadani dan hatani keduanya mu'rab dengan i'rab musanna. Hadani dan hatani disebut dengan mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna atau syibah musanna. wa ma baqai akhiri asma'il isyarati itu taghyirin dan tetapnya harokat huruf terakhir dari isim isyarah tanpa ada perubahan fa inaha maka isim isyarah itu tu'rab di i'rab mabni mahalnya rofa atau mahalnya nasab atau mahalnya jar sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat hadhihi dia ini adalah guru pengajar bahasa Arab. jadi isim isara mabni alal kasri di mahali rafin mubtada. Mudari satu khabar mubtada marfu dengan doma eh, al-lughati mudhaf ilaih majrur dengan kasrah Arabia naat untuk mudhaf ilaih majrur dengan kasrah. Idza waqa'a ba'da ismi isyarati ismun jika setelah isim isyarat dijumpai isim yang bergandeng dengan al, maka di Arab isim yang bergandeng dengan al sebagai badal untuk isim isyarat. Wabitali pada gilirannya, pula kepadanya ketentuan ee, eh, ketentuan badal. Hata talibu mujtahidun. Siswa ini rajin. Hada isim isyarat mabni ala sukun mahal yarfa mubtada talib badal untuk isim isyarah marfu dengan doma mustahid khobar mubtada aku membaca dua kisah itu atau dua cerpen itu tu fi'il madhi mabni ala sukun taknya dalam domi mabni ala domi mahalnya rofa sebagai fa'il Hatta ini isim isyarah maful bihi mansub dengan ya karena dia mu'ab i'ab yang musanna. Kisatain badal untuk isim isyarah. Catatan. Eh, jika kita mau membuat isyarat untuk jamak ghairu aqid dengan isim isyarat e, maka digunakanlah isim isyarat mufodah muannasah yaitu hadhihi atau tilka Kalama dan jarang-jarang sekali isim isyarahnya adalah menggunakan isim isyarahnya menggunakan haulai atau ulaika yang umum, yang sering. Eh, untuk jamak gairu akil, isim sarahnya adalah hadi untuk dekat, tilka untuk jauh. Hadil mabani aliatun Bangunan-bangunan ini tinggi. Tilkal mayadinu fasihatun. Eh, lapangan-lapangan itu lebar. Jika uh, isim isyarah itu bersambung bersambung dengan kaful khitab dan disebutkan setelahnya mukhatab siapa yang diajak bicara maka harful khitab yaitu kaf disesuaikan dengan mukhatab dalam mufrad musana dan jamaknya dalikal kitabu mufidun ya Muhammad ini mukhatabnya disebutkan ya Muhammad maka kaf Dalikumal kitabu mufidun ya sidiqiyah. Wahai dua kawan. Dalikumul kitabu mufidun ya asdiqai. Dalikunal kitabu mufidatun ya sayyidati. Maka mukhatabnya ya Muhammadu ya sidiqiyah. Ya asdiqai. Ya sayyidati. Yang disebutkan. Maka uh, kabul kitabnya disesuaikan. Dalika, dalikuma, dalikum, dalikunna Tadkhulu kafu tasbih ala ismil isyarati. kata kaf huruf jar yang maknanya tasbih itu masuk kepada isim isyarah za Sehingga kita katakan bunyinya kada. Nah, kada itu seperti itu. Karena kanya adalah huruf jar yang maknanya tasbih. Maka kada maknanya adalah mislu. Contohnya Alim tu alian fadilan wa alim tu akhahu kada. Aku tahu Ali adalah seorang istimewa dan aku mengetahui saudaranya kada juga seperti itu. Artinya mislahu. Lokot dan terkadang hak tanbe masuk kepada kada. Sehingga jadinya hak kada. Contohnya perkataan Sulaiman kepada Bilqis ahakada arsuki itu salah ya kayaknya pasti uh, eh, fathah kasrah ahakada arsuki apakah ini singgasanamu sehingga ayat ini dalil uh, bahasanya mana ars secara bahasa dan tempat duduk seorang raja Nah terkadang yuk tak didatangkan lam dan kaf di akhir kada sehingga jadinya bunyinya lika Aku tahu Ali adalah seorang istimewa dan aku tahu saudaranya adalah lika juga seperti itu. Kemudian isim mausul. Isim mausul adalah isim mabni yang menunjukkan muayyan. Ya, karena itu isim mausul termasuk isim ma'rifat. Ya dulu ala muayyan. Nah isim mausul itu isim ma'rifah menyebabkan sesuatu tersebut menjadi tertentu. Gimana? Dengan cara apa dia membuat sesuatu tertentu? Biwasitati jumlatin ba'dahu tusama silabal mausuli. Dengan perantaraan kalimat setelah isim mausul yang disebut dengan silah mausul. Isim mausul contohnya adalah alladhi untuk mufrad mudakar hadaralladhi najaha. Hadirlah orang yang anak yang lulus. Alati untuk mufradah muannasah. Kufi atib talibatul lati Diberi hadiah siswi yang berprestasi. Aladani itu musana mudakar. Safar alada, safar aladi, ladani akoma fil funduqi. Bepergianlah orang yang tinggal di hotel itu. Alatani untuk musana mu'anas. Alatani wadibata alal huduri dan jahata. Dua perempuan yang rutin hadir hadir kuliah atau najahata keduanya lulus. Aladin untuk jamak zuku ukola. Bukan untuk uh, uh, maka untuk jamak zuku dan dia harus bukan hanya mudakar namun harus zuku. Karena ada beda antara mudakar dan dukung, Sebagaimana beda antara mu'anas dan mu'anas dan unsa. Semua duku mudakar. Namun bisa dibalik? Tidak. Tidak semua mudakar duku. Semua unsa mu'anas. Bisa dibalik? Tidak bisa. Tidak semua mu'anas unta. Maka aladina itu bukan hanya untuk muzakar, namun untuk zuku. Ukola. Ya. Atau ukola azuku. Ya, makhluk berakal. Tidak berakal nggak masuk. Dan makhluk berakalnya yang tertentu. Yaitu zuku saja. La uhibbul ladina yatabahuna bi a'malihim. Aku tidak suka orang yang membangga-banggakan amal mereka. Allah tidak Allah untuk jama' inas asalatis sayyidatul lati takallamna. Sungguh lepas dan bagus para perempuan yang berbicara itu. Man tu'aqil mudatak atau mu'anas mufrad musan atau jama' ja'aman komat ja'at man komat ja'a man qama ja'a man qamata ja'a man ja'at man umna Mantuk gayu akil mudakar teratumu anas mufat musana ataukah jamak. Ajabani makatab tamin kisatin. Mengagumkanku. Jadi kalau orang Arab kagum itu uh, failnya bukan bukan kita, bukan manusia. Fa'ilnya itu adalah ya, sesuatu yang menyebabkan kita kagum. Maka dialah yang jadi fa'il menyebabkan kita kagum. Dia sesuatu itu ada pemandangan yang bagus. Maka pemandangan itulah yang membuat kita kagum, bukan kita yang melakukan perbuatan. Yang melakukan perbuatan adalah si pemandangan itu kepada kita, bukan kita kepada si pemandangan. Ya, logikanya orang Arab, cara pemikirannya orang Arab. Yang melakukan perbuatan itu si pemandangan. Pemandangan itulah yang melakukan perbuatan kepada kita. Kita itu uh, kagum itu adalah dampak dari perbuatan si pemandangan. Ya, bukan kita yang melakukannya uh, ini ini ini apa cita rasanya orang Arab. Uh, kalau kita ya, kita yang melakukan perbuatan. Maka aja bani kalau mau terjemah terlat mengagumkan aku, namun kalau terjemah bebasnya aku kagum. Aja bani maka tatamin kisatin kisah atau cerpen yang kau tulis. Aku kagum dengan cerpen yang kau tulis cerpen yang kau tulis mengagumkanku. Ini nggak bahasa Indonesia ya. cerpen ah, yang kau tulis mengagumkanku. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nya aku kagum cerpen yang kau tulis. Aja ah, ini makatab tamin kisatin au makatab tamin kisatain au makatab tamin kososin. Dan isim mausul semuanya adalah isim mabni kecuali dari dan alatani keduanya mu'rab dengan i'rab musanna maka keduanya adalah mulhaq bil musanna. Bisa uh, eh, uh, eh, maka karena baqa akhir al asma'il mausu mausula huruf terakhir dari isim isim mausul itu mausul mausul itu tetap tidak mengalami perubahan maka uh, isim mausul ini mabni dengan mahla rofah, nasab atau kajian sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Kufi di najahu diberi hadiah orang-orang yang lulus. Alladzina isim mausul mabni alal fatah mahalnya rofah sebagai naibul fa'il. Najahu adalah jumlah fi'liyah dari fi'il najaha, fa'ilnya adalah wawul jamaah dan jumlah najahu adalah silatul mausul. Ina sayyarat allati tasiru bijanibina musri'atun. Sesungguhnya mobil yang berjalan di samping mobil kita adalah mobil yang ngebut. Inna sayyarata ah, ini isim inna. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Musri'atun. Maka antara isim inna dan khobar inna terdapat fasil yang cukup banyak. Allati tasiru bina. Ini semuanya fasil yang memisahkan antara isim bina dengan khobarnya. Alat isim mausul mabuni ala sukun mahliya nasab badal untuk isim inna. Tasiru jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il, bukan fi'il dan naibul fa'il. Statusnya adalah silatul mausul. Maka silatul mausul boleh jadi bentuknya adalah jumlah fi'liyah, boleh jadi bentuknya adalah jumlah ismiyah. Contohnya, hadaral ladina hum asdiqai. Telah hadir orang-orang yang mereka adalah kawan-kawanku. <clears throat> Atau undur ilallah hatillati amamaka. Lihatlah kepada papan yang ada di depan anda semisal papan tulis atau yang lainnya atau berupa bajak dan majrur kataftul azhara tifil hati pati aku memeti'i bunga-bunga yang ada di taman itu dan disyaratkan sila mausul yang berupa jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah disyaratkan harus mengandung domir yang menghubungkan silah mausul dengan isim mausul dan domir ini harus mencocoki mausul dalam naung dalam jenisnya mudzakkar dan muannas dan dalam jumlahnya domir ini disebut al-aib sesuatu yang kembali asanati sayyidatul lati takallamna sungguh bagus dan tepat para perempuan yang mereka berbicara Eh, tastamilu silatul mausuli kalimat ini memuat silatul mausul yaitu apa? Nunun e, silatul mausul di sini tastamilu memuat domir nun niswa dan domir nun niswa ini ke, eh, ini yutafik sesuai dengan mausul dalam mudakar dan mu'anasnya wal adad dan dalam bilangannya maka nun niswa di sini adalah a'id Wajib dan boleh membuang ait jika ait sudah bisa dipahami dari konteks kalimat. Ja'alladina kafa'tu. Artinya, Ja'alladina kafa'tuhum. Wajib suruh dalika kajian pembuangan ait itu sangat sering. Jika ait bukan domir mutasil, nah mahalnya rofah sebagaimana contoh di atas. Wajukodar dan ditakdirkan dalam silah musul yang dalam bentuk dorob atau jar dan majrur ditakdirkan ada fiil yang dibuang, wajib dibuang, takdirnya adalah istakara Khataful asar latifil fil haqiqati maknanya adalah ada yang hilang ya. Khataftu Khataful asar allati fil takdirnya atau maknanya adalah qataftu ada kata yang hilang itu apa qataftu qataftul asar allati istakara fil hadifati Bila hadu e, eh, malhudatun catatan, bila hadu bisa dilihat, bahasanya isim mausul. Alladani alat alat dan alai digunakan untuk jamak akil. Sedangkan jamak ghairul akil menggunakan isim dua isim mausul alati atau ma. Qatul maqallat billati taha. Aku telah membaca artikel-artikel yang kau tulis. Kau ah. atau kau tuma katabta minal makolat. Aku telah membaca artikel-artikel yang kau tulis. kalimat kalimatu ayu, terkadang ayu terletak sebagai isi mausul jika memungkinkan eh, ayu ini diganti dengan isi mausul man atau man. Dan ayu dalam kondisi ini adalah mu'ab. Yujibunui ayu, eh, ayu ada wajibahu aku kagum dengan orang yang melaksanakan kewajibannya. Ayu isim mausul fa'il marfu dengan domah Kemudian isim isyarat. Isim isyarat adalah isim yang mabni yang menghubungkan antara dua kalimat. Kalimat pertama adalah persyaratan untuk kalimat kedua. Contoh isim-isim isyarat adalah man siapa saja. Kalau man kita terjemahkan dengan man itu untuk man istighfar. Kalau syartiyah maka pakai saja saja Man siapa saja, ma apa saja, mata kapan saja, ayana kapan saja, aina di mana saja, aina ma di mana saja, anak bagaimana saja, hai cuma di mana saja, hei sama bagaimana saja, ayu Ayu ini bisa uh, uh, uh, macam-macam. Nggak punya terjemah yang khusus. Nah isim-isim syarat mabni selain ayu. Maka karena mabni maka pokok tetaplah huruf harokat akhirnya akhirnya tanpa mengalami perubahan dan isim syarat ini di i'rab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Man yasra yahsud. Siapa yang menanam dia yang mengetam. Man isim syarat mabni ala sukun. Man yarofa mubtada. Kemudian isim istifah. Isim istifham adalah isim mabni yang digunakan untuk bertanya tentang ansya'in ma, tentang sesuatu. Isim istifham ma siapa, ma, apa, mata, kapan, aina, ma, aina, di mana, kam, berapa, kaifa, bagaimana dan ayu. Isim istifham selain ayu adalah isim mabni maka dia pokok tetap harkat terakhirnya tanpa mengalami perubahan dan di sebagaimana kedudukannya dalam kalimat. Nah isim istifham ini terletak di awal kalimat dan boleh didahului huruf jer. Man Ahabul Fananina ilaika. Siapakah seniman yang paling engkau sukai? Diambil kata-kata panun artinya seni. Man isim istifham mabni ala sukun mahnya rofa sebagai mubtada. Bikam berapakah dengan harga berapa engkau beli buku ini? Bikam banyak harfu kam isim istifham mabni ala sukun mahalnya ja. Kemudian al adad al muqabah bilangan yang tersusun yaitu angka 11 sampai 19 kecuali 12. Maka adat muqabah ini semuanya adalah isim mabni bilangan yang tersusun yaitu angka 11 sampai 19 kecuali 12 adalah isim mabni alal fatah pada dua bagiannya. Dan telah lewat pembicaraan tentang hal ini di ketika kita mensarah masalah tamyiz. Maka bilangan-bilangan ini karena e, harokat utaranya tetap mabni alal fatah maka dia di Arab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ja'a arba'ata asyara. Ingat, asma muqabah mabni. Maka tidak boleh ja'a arba'atu ja'a arba'ata asyara taliban arba'ata asyara ajat muqab mabni alal fatah man yarfa' mubtada. Kemudian ba'du tutup al-mabniyatu beberapa dorob yang mabni wa ma'ukaba wa ma'ukiba min durub dan kata-kata yang tersusun dari dharab. Pada asalnya semua dharab itu mu'rob. Ila akan tapi ada beberapa dharab yang membeni inilah dia. Yaitu di mana amsi kemarin, alaan sekarang. It ingatlah di masa dulu, ketika di masa dulu. Tidak ketika di masa depan. Nah, apa beda Ya dengan tidak? Tidak untuk cerita sesuatu yang telah berlalu. Ya, id itu untuk sesuatu yang fima madha. Wa id qala rabbuka lil malaikati ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kejadiannya sudah dulu. Maka id kalau ida kejadiannya belum terjadi. Aina di mana tamat di sana. Jelas tu haitu kunta jalisan. Aku duduk di mana engkau duduk. Hai tuh darab. Makan, mabnya labdam, mahli nasab, makul Uh, eh, maf'ul fihi. Nah. Namun ida itu di samping dia darab zaman, Ida adalah darab zaman yang doman makna syar'i. Namun dia mengandung makna syarat. Oleh karena itu ada jawabnya. Idza anasullah. Fatah bi bihamdi rabbika. Maka ada fa, faknya fa jawab. Karena dia e, mengandung makna e, mengandung makna syarat. Demikian juga ma'ruf yang tersusun dari darab adalah mabni laila nahara siang malam istahatu lailan nahara ah, orang bingung baina baina ah, itu tidak itu tidak ah, orang orang munafik itu baina baina baina kufri wal iman baina iman wal kufri catatan it menunjukkan mama domina zaman zaman yang telah berlalu dan mabni mabni ala sukun wa tudafu ila jumlatin dan mudhaf ilahnya adalah jumlah. Contohnya jituka itkoma Muhammadun. Aku datang ke tempatmu. It ketika itu berdirilah Muhammad. Iqama Muhammadun, koma Muhammadun mudhaf ilaih, itnya mudhaf. Sebagaimana yang uh, pernah kita sampaikan bahwasanya mudhaf itu harus isim namun mudhaf ilaih belum tentu isim. Mudhaf ilaih kita lihat di sini ternyata jumlah Baik dalam tutab ila ten, jika tidak mutab pada jumlah maka fa innaha tunawan ditanwin menjadi idan Bekasi on matan seringkali talhaku e, berjumpa dengan kalimat yang menunjukkan zaman sekali dijumpai hin atau kasihan matalhaku bil kalimati Seringkali id itu menempel pada kata-kata yang menunjukkan zaman. Contohnya hin, wakat, dan yaum. Sehingga bunyinya hina idin, waqta idin, yauma idin. Sini idin tanwin. Kenapa? Ya, karena ya, dia tidak mudah kepada jumlah. Isim fi'il Isim fi'il adalah isim mabni digunakan dengan makna fi'il namun tidak menerima tanda-tanda fi'il. Isim fi'il terbagi dari sisi zaman yang menjadi tiga waktu. Yang pertama adalah isim fi'il madhi yang menunjukkan makna perbuatan yang telah lewat. Contohnya hayata yang maknanya ba'uda terjemahnya mustahil. Syatana artinya iftaraka suhu beda. Sar'an artinya saru'ah cepat. Kemudian isim fi'il mudhari' menunjukkan makna fi'il mudhari' dan yang paling penting adalah uf. Uf maknanya atau jaru aku pusat. Maka ada seorang anak yang di berulang kali disuruh ibunya. Tadi disuruh belikan sayur. di situ suruh belikan ya, minyak goreng. Habis itu disuruh belikan uh, eh, uh, eh, gas misalnya. Maka berkali-kali eh, disuruh maka ya, seorang anak mengatakan, "Uf, pusat, bolak balik dikongkoni terus, pula bali disuruh-suruh terus." Nah, Atau tujar maknanya, aku pusat. Wai, itu untuk maknanya ata ajab aku kagum. Bahasa Indonesia-nya apa terjemahnya? Amboi, Toduh. Ah, artinya atau wajah aku sakit. Kot artinya yang cukup. Dan ada ada isim fil amr yang menunjukkan makna fil amr yang paling penting. Ihi. Maknanya zid tambahi. Amin maknanya istajib kabulkanlah. haya artinya adalah cepatlah. Soh artinya uskut. Kalau soh dengan sukun artinya diamlah dari apa yang sedang kau bicarakan. Namun bisa juga dibaca sohin. Kalau sohin bicaralah, eh, diamlah dari semua pembicaraan. Diam. Nggak ngomong. Nah, itu sahih. Kalau sah, diam dari perkataan yang sedang dibahas. Misalnya dia lagi riba. Kita nah, bilang sah. Ya, soalnya pakai hak. Nah, ada uh, sah, sah pakai hak Nah, ini biasa dipakai uh, ketika ngajar apa-apa dengan maksud Benar kan? sah sah eh, sah Allah, sah Allah. benar atau tidak pakai ha kalau sah artinya uskut haya artinya akbil menghadaplah kemari haka artinya ambillah alaika artinya ilzam dan kadi alaika yang merupakan isim fil amr kanya adalah harful khitab dunaka artinya khut bil idofati di samping pada isim fi'il yang murtajal yang telah disebutkan baru saja maka mungkin aisyarra dibentuk isim fil amr mengerti wazan fa'ali Nah, yang ini bisa dipakai untuk semua fi'il sulasi mutasarif tam. Ada fi'il sulasi berarti tiga huruf. Fi'il tam. Apa fi'il tam itu? Hah? Ya. Kebalikan dari fi'il natis membutuhkan apa? Dia hanya membutuhkan fa'il. Mutasarif apa fi'il mutasarif? Hah? Uh, punya fi'il madhi, ya, mudhari dan amal. Kalau cuma punya madhi saja disebut fi'il jamid Hadari artinya ihdar, waspadalah. Ya, kata Bung Nabi. Waspadalah. Difai atau dafai artinya ispa tolaklah sama yang artinya isma dengarkan, dengarlah. Maka isim fi'il ada dua macam, ada isim fi'il murtajal. Murtajal itu kita terima jadi di atas. Kita nggak bisa uh, membuat kreasi. Dan ada isim fi'il uh, ada isim fi'il amat kiasi bisa kita buat. Isim fi'il adalah isim yang mabni digunakan dalam satu bentuk saja berlaku bentuk tersebut untuk mufrad, musanad dan jamak. Hayya 'ala shalah ayyuha rajulu wa hayya 'ala shalah ayyuha rijalu. Ya, maka sama saja. Kecuali jika isim fi'il tersebut bersambung dengan kafir khitab, ya, bersambung dengan harful khitab Contohnya alaika junaka hata dan seterusnya. Maka tata salaf maka berubah-ubah dengan apa yang sesuai dengan orang yang diajak bicara. Haka mudu'an buka haka maknanya apa? Ambillah topik yang cocok untuk dirimu. Ambillah judul tugas akhir yang cocok dengan dirimu. Wahakum maudu'an buku. Takum asmal af'al isim fi'il itu menggantikan binafsi amal fi'li amal fi'il itu sendiri alat titanubu anu yang dia menggantikannya maka isim fi'il bisa merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul hayhatal amalu kenapa amalu fa'il dari hayhata fa'il dari ba'uda hayhatal amalu finnajah. najah sungguh mustahil bisa lulus ini perkataan orang yang putus asa ya, ujian berkali-kali nggak jebol-jebol hayhata fil najah hayhata isim fil madhi mabni alal fatah amal fa'ilun isim fa'il hayhata mabni dengan doma hayal salat artinya akbil ala salati berikanlah perhatian kalian pada salat kayak isim fil amr maknanya akbil mabni ala al-fatah fa'alian damir mustatir takdirnya anta ala salah syarat an Hadar hadal asada waspadailah singa itu mana ihdal asada eh, waspadailah singa itu hadari isim fa'il amar mabni ala tasri wal fa'il damir mustatir takdirnya anta asada uh, eh, maf'ulun bi untuk isim fi'il isim fi'il hadari mansub dengan fathah. Saraftu aku membelanjakan dua juneh saja. Fakat di sini banyak tidak cukup dua juneh saja. Saraftu sarafa fi'il madhi taknya adalah fa'il junehin maf'ul bihi mansub dengan ya karena dia musanna. Fakat fanya hafur khitab uh, fanya adalah hafur atap qaf fakat isim fa'il mudhari' dengan artian yakfi mabni ala sukun fa'ilnya dalam mustatir takdirnya huwa Kemudian kata umum berkaitan dengan isim mabni. Kalau kita khitamil kalam dan di akhir pembahasan tentang isim mabni akan kami catatkan di mayat berikut ini beberapa catatan umum tentang isim bab ini. Yalzam akhira kuli ismin mabniin atau yalzamu akhiru kuli ismin mabniin halatan wahidah. Rub akhir setiap isim mabni itu selalu dalam satu keadaan sukun fatkah doma apakah kasrah tetap bertahan tanpa ada perubahan lalu isim tersebut mahal mabni mahal rofa nasab atau jar tergantung apa yang dituntut dari posisinya hadara haula'il rijalu haula isim isar mabni alal kasri mahal rofa sebagai fa'il rijal badal untuk isim isyarah ra'aitu haula'i ra'aitu haula'i rijal la haula'i isim isar mabni alal, alal kasri fi mahalnya nasbin maf'ul bih rijal badal untuk isim isar mabni alal fatah Marartu bi haula'i rijali haula'i isim isyarat mabni alal kasar fi mahali kecil pada badal isim isyarat majrur bil kasar. Kemudian isim mabni itu tidak menerima tanwin. Wa idza kana ismu jika sebuah isim mu'rab itu menjadi mabni dalam satu keadaan kama fil halatil musyar ilaiha bagaimana keadaan-keadaan yang telah disebutkan di halaman 94. Eh, Fa innahu ayunawanu maka tetap tidak bertanwin. Maka isim mu'rab yang mabuninya sementara waktu. Contohnya la rajula fidari ya, ya Muhammadu maka la yunawan dia tidak ditanwin ya Muhammadu bukan ya Muhammadu dari jalan fidari bukan la laisa uh, Eh, dan tidak la rajulan bidari tahiyatan taibatan wa ba'du bukannya wa ba'dun eh, saya ingin break dulu istirahat sampai sembilan sampai Nanti kita lanjutkan sisa waktunya. Sallallahu alaihi wasallam Fi'il adalah semua kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu pada waktu tertentu dan fi'il terbagi min haitsu tasrifuhu wa zamanu wuqu'ihi dilihat dari tasrifnya dilihat dari waktu terjadinya perbuatan maka terbagi menjadi madin mudhari dan amal. apa min haitsu qawaidun nahwi adapun dari sisi kaidah nahwu maka yang jadi perhatian nahwu adalah masalah kalau empat huruf terakhir maka fi'il terbagi menjadi dua mabni dan mu'rab pembagian isim menjadi mati motor amal itu urusan sorok bukan urusan nahu urusan nahu adalah membagi fi'il jadi mu'rab dan mabni maka fi'il mabni adalah fi'il yang tidak berubah syakal atau harokat huruf terakhirnya ketika berubah letaknya dalam kalimat. Fi'il kataba adalah fi'il madhi. Tidaklah berubah harokat huruf terakhirnya ainama di mana saja uh, ini terletak dalam sebuah kalimat. Maka jika kita mengatakan kataba Zaidun risalatan, Zaid menulis sebuah surat atau maka kata Zaidun risalatan Zaid tidak menulis sebuah surat maka fi'il kata ya billu ya billu di sini maknanya apa maknanya apa ya siru ya billu akhiruhu maka jadilah uh, akhiruhu harokat huruf terakhirnya daiman selalu fathah daiman selalu uh, fathah Amal fi'il mu'rab adapun fi'il mu'rab ya. maka dalam fi'il yang berubah harokatul terakhirnya bitaroyuri dengan berubahnya letaknya peletaannya dalam sebuah kalimat fi'il berubah adalah fi'il mudhari ya taroyar kurang tidak itu hanya ya taroyar yang berubah harokatul terakhirnya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat maka huruf terakhirnya adalah doma jika kita mengatakan tubuh zaitun risalatan. Namun huruf terakhirnya adalah fatkah jika kita mengatakan lan yaktuba zaitun risalatan. Dan huruf terakhirnya adalah sukun jika kita mengatakan lam yaktub zaitun risalatan. Hada demikian. Fi'il madhi dan fi'il amr keduanya jaiman selalu mabni. Adapun fi'il mudhari' maka pada asalnya fi'il mudhari adalah muqar Oleh karena itu mudhari disebut mudhari. Mudhari mana? Mana secara bahasa artinya musyabih, serupa. Serupa apa? Serupa fi'il dalam sama-sama muqar Eh, serupa isim dalam sama-sama muqar Isim pada asalnya muqar Kecuali ada beberapa yang mabni Nah fi'il pada asalnya mabni dan itulah yang lebih banyak. Kecuali mudhari, maka mudhari disebut mudhari karena dia mudhari ala isma. Menjumpai isim dalam sama-sama mu'ah Ila tidak salah kecuali jika fi'il mudhari tersebut bersambung dan nuniswa atau nuntaukit dengan persambungan yang langsung tanpa jeda, tanpa selak. Bima yang berikut ini penjelasan tentang kita e, uh, serta rinci mata pedang keterangan yang telah lewat. Pasal yang pertama, fi'il yang mabni. Fi'il yang mabni ada tiga, fi'il madhi, fi'il amr, fi'il Motor yang bersambung dengan nun niswa atau nun taukid yang bertemu secara langsung. Poin pertama adalah fi'il madhi dan binanya dan tanda mabninya. Fi'il madhi mabni mutlakan semua. Semua fi'il eh, madhi mabni. Uh, sedangkan tanda mabninya fi'il mab, uh, maka fi'il madhi itu mabni ada yang mabni ala sukun. Artinya huruf terakhir fi'il itu sukun. Jika kita salat bi bersambung dengan fi'il mabni ta'ul fa'il Syakartu syakarta syakarti syakartuma syakartum syakartuna. Tona al-fa'ilin. na yang menunjukkan pelaku banyak. Syakarna. Tenun niswa. Ya, syakarna. mabani ala dom Artinya huruf terakhir fi'il adalah diberi harokat doma Jika bersambung dengan wawul jamaah. Syakaru. mabani ala fatah Artinya huruf yang terakhir fi'il itu dibaca fathah jika bersambung dan tak taknis atau bersambung dengan alif isnain. Contoh tak taknis syakarat. Contoh alif syakarat syakarota. Kemudian bersambung dengan salah satu domir nasab mutasil ya mutakalim na fa'ilin kaful khitab ha'al ghaib syakaroni syakarona syakaroka syakarokuma syakarokum syakarokuna syakarohu syakaroha syakarohuma syakarohum syakarahunna Kemudian fil amal dan tanda atau tanda mabninya. Fil amal mutlakon semuanya adalah mabni. Dan fil amr ini mabni ala sukun. Tidak kana sahih hal akhir. Jika huruf terakhirnya adalah huruf yang sahih. Walam yattasil bi syai'un dan tidak bersambung dengannya syai'un satupun eh, satupun huruf domir wawul jamaah alif isnain atau jika bersambung dan nun niswa usku dia tidak tersambung dengan alif, tidak tersambung dengan wawu. Contohnya bersambung dengan noniswa, niswa. Usku, eh, Fathah. Jika fil amar bersambung dengan non taukid. Usku, eh, uskuronna. Eh, dengan tandanya dengan membuang non jika uh, itta salat bihi jika bersambung dengan fil amr alif isnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Ya. Maka fil amr itu tandanya adalah membuang nun jika bersambung dengan alif isnain wawul jamaah atau ya mukhatabah. Ushkura, ushkuru, ushkuri. Kenapa dikatakan membuang nun? Bukan kanun hanya eh, ada dalam fi'il mudhari? Sebenarnya karena fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari. Ya, proses pembuatannya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari dijazmkan. Fi'il mudhari eh, atau fi'il mudhari misalnya uh, yashkuruna yashkuruna maka pertama kali yang dilakukan adalah eh, buang tanda eh, opahnya yashkuruna tanda opahnya apa? Subutun ya kan? Yashkuruna tanda opahnya subutun tunun, artinya nun nunnya buang sebagai gantinya ganti dengan alif kasih alif kemudian tahap berikutnya buang huruf mudoroah buang huruf mudoroah itu yang ada di depan uh, fiil mudoroah maka yashkuruna apa yang dibuang ya nya tidak bisa dibaca kan sekarang dalam kondisi bisa dibaca enggak? Enggak bisa dibaca. Enggak bisa dibaca. Wong ya nya buang. Terus syanya sukun. Tiba-tiba sukun kan enggak bisa. Nah, supaya bisa dibaca kasih alif. Uh, maka karena fi'il amr itu dibuat dan fi'il mudhari maka ada fil amr mabni mabninya dengan membuang nun. Kemudian membuang huruf ilah jika uh, jika fil tersebut adalah mutal akhir. radia yaqda. radia berarti uh, eh, uh, eh, mana? radia yaqda. Bahasanya apa? Fa'ila alu alima ya'lamu. Fi'il amrnya apa? I'lam. Berarti irda. Afaya'fu ufu. Oma yarmi irmi. Ta'ala artinya uhdur. Datanglah aslinya dari kata-kata ta'ali. Catatan, yulahadu bisa dilihat bahasanya fil amal itu mabni dengan bang huruf jika dia mu'tal akhir. Jika huruf terakhirnya huruf ilah. Adapun jika fil itu huruf terakhirnya adalah huruf yang sahih, namun mu'tal qabla akhir. Ada huruf ilah sebelum huruf terakhir. Contohnya kana. Contoh yang lain apa itu? Sao, kurang roh ya. Contoh yang lain atau sah waktu jalan atau taat istafat dan mengambil faedah. Maka yubna fil amri ala sukun. Maka mabni fil amrnya adalah mabni ala sukun. Kita katakan kun. Sara fil amrnya sir. Kemudian atau a fil amrnya apa? Ati. Nah, itu atinya hilang. Ditulis dan istafada bil akdi ya, maknanya istafid. Wayudak dan dibuang ya, huruf ilah yang terletak sebelum huruf terakhir fiil. Kenapa? Ilah. Karena yakunu ada wawunya. Kenapa jadi kun? Wawunya hilang kemana? Atau a, yuti'u, ati, Ya, hilang. Yusuf dibuang huruf ilah yang terletak sebelum huruf terakhirnya fiil. Kenapa? Apa alasannya? Man'an diltiqai eh, ini. Karena tidak boleh ada dua nun bertemu. Ah, ah, ada dua uh, huruf berharokat sukun bertemu. Idil aslu karena asalnya misalnya atau a asal dari fi'il ato'a uh, asal untuk fi'il amr ato'a adalah apa? Ato'a yuti'u maksudnya apa? Af'ala yuf'ilu apa fi'il amrnya? Af'il maka aslinya adalah ata'i aslinya ato'a yuti'u itu untuk amalnya aslinya Ati iya. karena ati ati uh, setelah ati kemudian harokat kasroh digeser tukaran sama to uh, eh, tukaran sama to eh, iya. karena yang cocok menerima sukun itu ya kita tukaran sama top top kita tukaran ya nah, kamu tak kasih kasroh nah, aku minta sukunmu maka jadinya apa atiyah ini ada dua sukun ketemu yaknya sukun ainnya sukun maka dibuang karena telah ada dua huruf dua sukun kok jejer bareng itu kalau Falamal takoma katat kala sakina eh, ini bertemu dua sukun yaitu ya dan ain maka dibuanglah ya jadinya bunyinya atiyah Faizat tasola dan jika bersambung fi'il amal ini dengan non taukid misalnya tanah tana'a bitali maka bitali pada gilirannya intana tidak boleh bertemu dua dengan dua sukun fa'inal ya ini eh, fa'inal ya apa itu atau kira-kira? Fa'inna dia tuh tubharu. Maka ya dinampakkan. Fanakul ati anna. Ati uh, ya uh, ketika ditambahi nun maka mabni ala fathah maka ainnya fathah ketika ainnya fathah jika ainnya fatha maka di sini tidak terjadi iltiqah sakinain. Ketika ainnya itu karena ketemu dengan non tauhid ain ati itu fathah, maka di sini tidak bertemu, tidak terjadi apa? Kasus yang TKU sakinai, maka yaknya tidak hilang. Karena alasan ya hilang itu adalah irtiqa'u sakinah. Sehingga arti anna atau arti ain kalau e, nun taukid khafifah, kalau nun taukid sakinah ya arti anna. Dan fi'il mudhari' dan mabninya pada asalnya fi'il mudhari' adalah mu'rab. Wala yakun dan tidaklah fi'il mudhari' itu mabni kecuali jika bersama dengan nun atau nun yang bertemu secara langsung. Eh, fi'il mudhari' itu mabni ala sukun jika bersambung dengan yang niswa. huna yashkuna atau fathah jika bersambung dengan yanun taukit. dengan persambungan yang langsung la dan nun taukit itu hanya hanya dijumpai pada fi'il mudhari' dan fi'il amal nun taukit tidak bisa masuk ke dalam fi'il madhi Di dalam lam yatasal al-fi'lu, jika fi'il mudhari tidaklah bersambung langsung dengan nun taukid, ittisalan mubasyiran dengan persambungan yang langsung. Misalnya fi'il ter, fi'il e, mudhari tersebut musnad bersandar kepada alif isna'i atau wal jamaah atau ya mukhatabah atau nun niswah karena mu'obar maka fiil mudore ketika itu tetap mu'ob dalam tiga kondisi yang pertama yaitu ketika bersambung dengan alif isnai wal jamaah dan yang mukhotobah dan mabni ala sukun dalam kondisi yang terakhir yaitu ketika bersambung dengan nun niswah ittisalib bin nuniswa niswah alasan mabninya karena bersambung dengan nun bukan karena bersambung dengan nun taukid contohnya La tang surani Abdulima. Eh, aslinya apa? Fil eh, eh, ini fiil la, nahi la tang suro. Nah, kemudian janganlah kalian berdua menolong latang suro janganlah kalian berdua menolong dan mau dikasih tauke maka dikasih non tauke maka kasihkan non setelah ali ya. kasihkanlah maka diberilah non setelah alif dan non tauke ini yang kasroh ya. beda dengan tadi Yashkuronna Tunun tauhid uh, Akan yang patah kali ini yang kosong. Latang surani Latang surani dhalimah Kemudian bersambung dengan apa? Setelah alif isnai wawul jamaah. Bersambung dengan wawul jamaah. Aslinya la tangsuru, ya kan? Wawul jamaah. La tangsuru baunya kemana? Hilang ya. Baunya kemana? Hilang. Jadi dikasih bau. Baunya hilang. Ini contoh untuk uh, ya fiil fiil yang memuat non taukid namun taukidnya tidak ber, bertemu langsung karena diselai waul jamaah ya, maka berarti ada wau namun ini wawunya uh, maunya hilang salah cetak. Maka artinya latang suhu Maka terus ditambah mentauki. Janganlah kalian Kalian semua menolong orang yang zalim. Jadinya lata surunna zalimah. Kemudian bersambung uh, dengan uh, terhalang oleh ya mukhatabah. Latang suri. Latang suri daya mukhotobahnya. atau uh, atau wawu wawunya ini memang uh, wawunya memang hilang namun uh, ya wawunya hilang uh, tidak tertulis namun maknanya adalah mengandung wawul jamaah uh, kemudian sebagai isyarat kalau ini ada wawu jamaahnya roknya doma untuk membedakannya dengan mufrad awalnya doma e, sebagai tanda situ ada wawu e, situ ada wawu yang dibuang latang sunnah e, Pokoknya doma kalau kalau mufrad latang su latang suran terus kemudian diberi non taukid maka latang suronna Ra'nya di fathah maaf ya maunya di sini dihilangkan dengan sengaja uh, eh, ya, sebagai kompensasi penghilangan bau orangnya diberi doma doma di sini katanya wau latang suun zalima demikian juga uh, latang suri jadi diberi nun maka ya ini hilang sebagai kompensasi penghilangan ya orangnya dikasrah Latang suhinna zalimah. Maka fi'il mudhari' fi hadil amsilah dalam contoh-contoh ini mutasil dengan mentaukid akan tapi mu'rab karena dia bersandar pada alif isnain waul jamaah dan ya mukhatabah. Maka beda antara mufrad dengan e, eh, jamaah kalau disambung dengan nun adalah rokat harokat uh, Jika harokatnya fathah maka berarti itu mufrad. Ya, dan kalau harokatnya doma berarti itu jamak. La tansuranni zalima fi'il mudhari' mutasil mutasil eh, binun tauqid dengan nun tauqid dan eh, wawa mabunin 'alal fathi Latang su nani. Oh, iya. Latang su nani. Maka ini fi'il mudhari' mutasib dengan taukid. Jadi yang mabni alal fathi karena bersambung dengan nun Latang su na. Wayulahadu dan ditambah uh, namun diperhatikan fadzida ditambah alif antara nun niswa dan nun taukid ditabrik bainahuma untuk membedakan antara nun niswa dan nun taukid. Maka nun alifnya alif tafrik alif untuk pembeda. Nun taukid adalah nun yang terletak di akhir mudhari atau akhir fil amr uh, dengan syarat al doha yang akan dijelaskan waktu berikut ini. Dan non e, uh, ada dua macam, non taukid takilah itulah yang bertasdid dan dia maftuhah eh, takun musyadatan musaddadatan musaddadatan maftuhata Dia bertasdid dan harkatnya fathah. Contoh mudhawe. Latak tu bana atau boleh jadi latak tu bunna. Tergantung apa yang dimaksudkan. Up bisa up tu bunna bisa uktu banna. Non khafifah dia dibaca sukun eh, la taktuban uktuban wajib dan wajib memberikan taukid untuk mudore dengan non taukid jika dia ada jawab pesan dan bersambung dengan lam pesan wallahi la akromanna ini la akromanna jawab pesan dan dia bersambung dengan lam yang lamnya disebut lam kosam wallahi la'akomanna al-faiza atau wallahi akoman dengan khafifah al-faiza dan cuma boleh memberikan tauke untuk filmu mudore dengan non taukid tidak jala ala tolak jika mengandung tolak apa itu tolak tolak itu mencakup amal nahi dan istighfar liyunfik al-qadiruna atau liung fikon al qadiruna ini apa? amal hendaklah orang-orang yang mampu mengeluarkan hartanya kemudian contoh nahi la tamda imro'an hatta tujaribahu jangan kau memuji seseorang kecuali engkau sudah pernah mengetesnya dan kau katakan dia adalah seorang yang amanah dalam masalah uang kecuali engkau telah pernah transaksi dengan dia masalah uang enggak pernah muamalah masalah uang dengan dia berani-berani mengatakan oh dia orang amanah insya Allah amanah ini sering saya eh, kalau cuma kok bisa dia aman jenggotan nah enggak enggak bisa Gak bisa jadi ukuran. Kenapa? Oh, dia orang yang amanah. Apa kalau punya congklak? Wah, tidak bisa jadi ukuran. Coba dulu. Ya. Jadi jenggotnya panjang oh, sampai pusarnya, tapi kalau masalah utang bulatnya bukan main. Jaminan. Maka jarak dulu, buktikan dulu, tes dulu Anda amalah dengan dia masalah utang. Oh, ternyata dia orang yang omongannya bisa dipegang baru Anda memujinya. Itu uh, pujian yang tepat. Latam dah imoan kata tujari bahu. Maka di sini tanpa tanpa non taukid. Boleh juga diberi non taukid. La tamdahanna. Bagaimana contoh sebelumnya, liyun fek ini tanpa non boleh. Boleh juga diberi non Kemudian contoh tolak yang ketiga yaitu istifham. Atwafiku ala hadha ra'i. Apakah anda setuju dengan pendapat ini? Atwafikan ala hadha ra'i. Ini pakai nun tawqid. Uyam tanya dan tidak boleh memberikan tawqid ke fi'il mudore. fi mahal eh, fi ada al halat sabiq dikuha dalam kondisi selain dua hal di atas. Nah, Tusyku samsu kula subahik. Tidak boleh. Tusyikunna. Asyamsu kula subahik. Maka notok katanya diletakkan untuk film mudore dalam berapa keadaan? Dua keadaan. Jawab pesan sama Ya yatadoman makna tolak. Kemudian ya justru dibolehkan tauket untuk fil amr. Kenapa? Karena semua fil amal itu menunjukkan makna tolak. Yaitu apa? amal. Ati walidaika ya tanpa mentokit ati anna walidaika atau ati an walidaika ya. ini uh, jika diberi mentokit. Kemudian fil madi tidak boleh diberi tokit dengan nun ya. Maka nun hanya ada di mudhari dan amal di dalam semua keadaan. Apapun keadaan amal boleh diberi oke Sedangkan mudore hanya boleh diberi mentaukid dalam dua kondisi. Ketika jalan kosa atau ketika mengandung makna tolak. Ya demikian belajar kita pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa alhamdulillahi alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت Tak ada pertanyaan apa i'rab dari kata kasiron ma? Pada kalimat kasiron ma tadukut tafriqatu. kasiron di sini menjadi hal. Hanya seringkali tadukut sulit atau tafriqatu membedakan. apakah hak gaib dan hak gaibah masuk ke dalam domir jar mutasif? Iya, bisa masuk uh, dalam domir jar mutasif. Eh, karena dia menjadi mutaf ilaih. Dan dia uh, eh, mutasif. Tentang koma, jika ingin dimunculkan failnya, maka berubah menjadi isim dohir maksudnya bagaimana? Koma itu dalam fiil ini sudah ada sudah apa? Sudah ada domir. Domirnya mustatir, takdirnya huwa. Nah kalau domir mustatirnya ini mau dimunculkan, kalau domir mustatir ini mau dimunculkan, maka tidak dimunculkan dalam bentuk domir rofa uh, munfasil koma huwa ini yang benar dari pendapat dalam masalah ini dalam dari pendapat uh, uh, para ulama nahu dalam masalah ini tidak bisa dimunculkan koma huwa tidak bisa kalau cuma mau ngomong koma huwa sudah koma itu aja itu sudah ada huanya. Tidak perlu repot-repot koma hua. Koma saja. Yes, uh, simple, uh, ngirit. Uh, karena sudah ada hua. Nah, kalau hua ini mau dimunculkan, maka berupa uh, isim dohir yang itu bisa menggantikan selaras dengan hua Misalnya apa? Zaidun. Zaidun itu apa? Huwa kan? Muhammadun. Muhammad itu apa? Huwa. Maka koma Zaidun. Kalau pendapat yang diambil oleh penulis buku ini kemarin apa? Boleh dimunculkan. Koma hua Koma dia. Mohon e, pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini e, eh, ada khilaf dalam masalah ini yang lebih tepat bisa dimunculkan. Kalau mau dimunculkan uh, isim dohir yang itu semakna dengan wa Muhammad kan Z Zaid wa Ya, koma Muhammadun. Allah mukhrijum ma kuntum taktumun. Ya. Allah mubtada. Mukhijun, khobar mubtada ma di sini bisa kita i'rab sebagai isim mausul karena bisa diganti dengan alladhi maka kalau dia isim mausul maka maknanya adalah wallahu mukhijun, manya alladhi alladhi kuntum taktumunahu Kalau bunyi ayatnya aslinya wallahu mukhrijum makuntum taktumun. Maka mannya di sini isim mausul, maka maknanya wallah mukhrijun alladzi kuntum taktumu nahu. Maka mukhrijun itu khobar mubtada. Ma di sini isim mausul, mahalnya apa? Ya. Mahalnya apa? Makanya nasbin sebagai maf'ul bihi untuk uh, isim fa'il mukhijul maka mukhijul di sini isim fa'il yang beramal dengan amal fi'ilnya dan sehingga dia bisa memiliki apa maf'ulun bihi maka alat ma itu maf'ulun bihinya maf'ul maf'ul bihi dari isim fa'il mukhijul Kuntum taktumun namanya apa? Silah mausul. Juga silah mausul. Nah, namun haknya dibuang. Haknya itu apa namanya? Hah? Namanya apa? Aid. Aidnya dibuang. Ya, kuntum sudah nanti di i'rab sebagaimana i'rab kana. Tum itu apa? Isim isim kana. Taktumun Atumun itu uh, jumlah fi'liyah dan dia apa? Mahalnya jumlah ini mahalnya nasab menjadi khobar tanah. Dan uh, jumlah sila mausul itu tidak memiliki mahal. Ya, jumlah sila mausul tidak memiliki mahal. Tapi taktumun jumlah ini memiliki mahal. Mahalnya nasab sebagai Eh, seperti sebagai apa tadi? Khubab kana. Dan eh, dan kuntum taktumun ini jumlah. Dan ingat, jumlah silah mausul itu la laha minal i'rab. Eh, tidak ada mahalnya. Sudah jumlah silah mausul itu titik. Itu i'rabnya. Apa apakah ada perbedaan kapan penggunaan non muntaukid sakila dan khafifah? Enggak ada kecuali mau tekanan, tekanannya banyak atau tekanannya sedikit. Nah, kapan bikin tekanan yang banyak, kapan bikin tekanan yang sedikit? Ini berkaitan dengan ilmu balaghah. Ya. Maka dalam ilmu balaghah nanti uh, kapan orang itu membuat uh, tekanan banyak uh, atau kali ini itu berkaitan dengan dengan isi Kalau ya ala perihal kalau mau tekanannya banyak atau tekanannya dikit maka itu uh, eh, not sakilah dan khafifahnya Jika fi'il mati merupakan fi'il yang mu'tal akhir seperti roza mabni atas tanda apa fi'il tersebut? Jawabannya mabni mabni alat patah. fil madi uh, fil madi itu mabninya lan fatah jika tidak bersambung dengan uh, alif isnai dan yang lainnya apakah ada fil madi uh, mabni alal fatah muqaddar ya Roza itu fathahnya fathah muqaddarah. Roza ya, itu fathahnya fathah muqaddarah. Namun mabninya kita katakan mabni alal fatah. Nah, dan fatahnya apa? Kalau mau ditelusur itu fatahnya fatah mukoda. E, eh, kemarin ada orang yang tanya, ada yang tanya untuk e, eh, takit tentang masalah e, bilangan untuk jamul kasrah. di di jamek dukus Arabiyah dikatakan bahasanya jamul kasrah jamul kilah itu untuk bilangan yang sedikit 3 sampai 10 jamul kasrah eh, mata salah salasa apa yang lebih dari tiga lebih dari tiga lebih empat ini atau lebih tiga nih malani hayatalahu sampai tidak terbatas. Atau penjelasan lebih dekat lagi, jabul kila dimulai dari tiga, terakhir dengan sepuluh. Jabul kasoh dimulai dari tiga dan tidak ada batasannya ila sirota mentahal jumu' kecuali sifat muntahan jumu. Sifat muntahan jumu itu bagian dari jambul kasrah. Khusus untuk sifat muntahan jumu dimulai dari 11 sampai tidak ada batasnya. Maka jambul kasrah itu 3 sampai tidak ada batasnya kecuali sifat muntahan jumu. Sifat muntahan jumu itu 11 sampai tidak ada batasnya. masdar muawal bisa dikategorikan dengan isim nakirat atau isim ma'rifat. Tergantung masdar muawalnya gimana. Kalau masdar muawalnya itu mengandung domir, eh, eh, eh, yasuruni antan jaha. Maka apa takdirnya? Yasuruni najah huka. Berarti apa? Masdar muawalnya ma'rifat atau nakirat? Ma'rifat, huka. Namun jika jika tidak mengandung domir, eh, eh, jika takdirnya itu tidak mengandung domir atau hal-hal yang menyebabkan ma'rifat yang lain, maka nakirah. Ada judul kitab Taisir Mustalah Hadis.